Cepat pindah ke tempat ini. cepat Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh, tuk tuk bilang menjauh. Takut itu berapa panas, tuk tuk ada di mana? ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. pukulan dari bola lima rompang. Huh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. memohon supaya Wulan Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11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 karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-24 ini didukung oleh Suryadin Tanjung sebagai Kira Bumi, Margaret sebagai Andita, Ivonerus sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Dedi sebagai Kiludira, dibantu oleh Eri dan Yudi, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhardt. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lambano berhasil menculik anak aning yang bernama Tapasudana. Anak itu akan dijadikan persembahan oleh Kijana di dusun Karang Angin, sehingga Batara tidak akan bisa sampai di sana. Sementara Batara dan Yusepi menjadi bingung bagaimana caranya menyelamatkan nyawa Tapasudana. Sudana. Sudah kau lihat di dunia sana, Andita. Mereka jadi menerima bencana yang kau sengaja tebarkan pada mereka. Itu karena aku dendam pada Dari Ramanda. Kau benar-benar sudah terkena sifat Nyai Dusila. Sehingga tidak ada lagi kasih sayang di dalam hatimu. Maaf, Ramanda. Aku terpaksa melakukan itu. Aku menentang kerjamu ini. Akan aku bebaskan mereka dengan caraku. Tapi Rama akan berhadapan dengan orang-orang Karang Angin. Apa boleh buat? Akan aku hadapi mereka. Asal Wulandari dan anak kecil itu bisa kembali ke dunia mereka. Oh, Rama. Iya. itu. Oh iya. Ah, betul kan kataku? Dia itu Wulandari. Wah, dari tadi aku juga bilang bahwa dia itu Wulandari. Iya, Wulandari kekasih Batara itu kan. Iya. <laughs> cantik ya. Wah, emang orangnya cantik. Ah, tapi bukan katanya Wulandari itu hilang? Bahkan hilangnya sudah lima nama dengan sekarang. Berarti dia sudah ditemukan. Eh, eh, jangan-jangan eh, dia bukan Wulandari. Siapa bilang? Eh, Biasanya pada hari-hari pasar seperti ini ada saja makhluk halus yang ikut berbelanja di tengah-tengah kita. Ah, oh. Salah satunya itu orang itu yang menyerupai Wulandari. Betul, betul. Tiba-tiba saja aku melihat dia itu ada di tengah pasar ini. Padahal tadi itu dia tidak ada. Ah, kalian ini bicara apa? Ah, ya kalau begitu mari kita tanya pada perempuan ini. Ya, ya. Ah, Nyi, Nyi, Nyi. Ada apa? Ah, Nyai kenal dengan wanita itu? Yang mana? Yang itu, Nyai. Uh, iya ya. Kalau tidak salah, itu Wulandari. Betul ya? Tapi bukan kada itu hilang. Nah, betul kan? Iya. Jadi gadis itu bukan manusia biasa. Wulan? Wulan? Uh, ah, kenapa Nyai panggil dia? Aku ingin membuktikan bahwa dia itu memang Wulandari. Dan aku pernah berkenalan dengan dia di alun-alun desa. Ah, nah ini pada desa saja. Wulandari? Dari mana saja kau Wulan? Siapa kamu? Ini aku yang berkenalan dulu di alun-alun desa. Tidak, aku tidak kenal dengan kamu. Tapi kau kekasih Batara kan? Kenapa dengan kekasihku? Nah, betul kan? Dia bulan hari, dia sadar kalau dia itu mempunyai kekasih yang bernama Batara. Kenapa kau sebut-sebut nama kekasihku? Uh, uh, uh, dia sudah gila mungkin ya? Uh, kata orang, kalau pernah hilang dibawa lari oleh orang halus, maka orang itu bisa jadi kurang waras. Lihat, lihat. Dia memang kurang waras. Matanya lihat tuh, lihat tuh, liar. Wah, iya. Kenapa kalian memanggilku? Dia sudah gila. Siapa yang bilang aku gila? <laughs> Bagaimana Nyai? Kalau bulan dari marah-marah begini, dia bertambah cantik kan ya? Sudahlah, <laughs> jangan diganggu terus. Kalau Batara tahu, wah, kalian bisa habis. Eh, Wulan, mengaku sajalah kau. Mengaku apa? Mengaku saja bahwa kau ini memang dari. Lalu? Kalau aku mengaku, kamu apa? Apa bapak mau mengambil aku jadi mantunya? Ya, <laughs> boleh juga. boleh juga. Tapi ya. kalau kau tidak gila seperti ini. Dari tadi kau mengatakan aku gila. Jadi kau harus aku beri pelajaran. Waduh. Ini lagi. Wah, mulutnya berdarah. Wah, giginya copot. Giginya copot apa itu? jarak Wah, sayang kau perempuan. Kalau tidak... Kalau tidak, hmm. kau apa? Ah, ah, ah. ah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Sudahlah. Dia itu kan perempuan. Tapi dia kan menamparku. Mari, aku obati. Wah, darah dari mulutmu banyak keluar. Aduh. Heh, hmm. kalau kau ingin menantangku, ayo. Aku akan memperlihatkan bagaimana caranya seorang perempuan mengalahkan laki-laki. Baik, boleh. Ayo, minggir yang lain. Eh, apa ini? Masa mau berkelahi dengan dia? Biar saja, Nyai. Biar dia tahu bagaimana ditampar lagi oleh perempuan. Sudahlah, Wulandari. Malu kan lihat orang-orang sepasar? Ayo, di Wulan. Eh, sudah, diamlah. Aku bukan adikmu. Kenapa tiba-tiba aku pusing? Kenapa laki-laki di depanku ini berubah jadi Kang Batara? Ayo, jangan takut. Ayo. Siapa yang berani maju selangkah lagi, dialah yang menang. Ayo. Ayo, <laughs> ayo maju. Aduh. Ayo, ayo maju. Ayo, maju Jang, ayo. Kenapa kau jadi mengadu dia seperti mengadu ayam? Wah, oh, oh, Wulan dari jatuh, jatuh. Wulan dari mau pingsan. sebab apa? Ah, ah tiba-tiba jatuh. Ah. Minggir, minggir, minggir. Oh, iya. minggir, ah, aku kan sudah bilang, jangan dilawan. Dia itu kan perempuan. Wah, kepala. Uh. Eh, awas, awas, awas. Dia berdiri lagi. Awas, berdiri lagi. Awas, sudah, sudah, sudah. Pergi jauh-jauh kalian. Kalau sudah begini, kalian takut. Kalian pucat semua. Mari, aku bantu kau berdiri, Wulan. Sudah. Tidak usah ditolong. Uh, kau mau kemana, Wulan? Kurang ajar. Berkali-kali kau menyebut aku Wulan Dari. Kau Wulan Dari. Apa kau lupa namamu? Aku tidak punya nama. Baiklah. Kalau kau tidak punya nama, tapi sekarang kau mau kemana? Itu urusanku. Apakah kau tidak mau ke rumahku dulu? Untuk apa? Kau sedang sakit, Wulan. Siapa bilang aku sakit? Hei, mau kemana kau, Wulan? Mau ke dusun angin. Hah? Dusun karang angin? Wah, mana ada dusun bernama karang Angin? Thank you.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 Kau yakin kalau berita itu benar, Batara? Antara yakin dan tidak, Guru. Tapi kata orang-orang, dia itu memang Wulandari. Jadi benar-benar Wulandari yang berada di hari pasar tadi. Entahlah, Nyi Guru. Kita sedang menghadapi orang-orang halus. Kita harus hati-hati. Siapa tahu itu bukan Wulandari. Tapi mereka yang turun dari dusun karang angin. Lalu menyamar seperti Wulandari. Iya, bahkan mereka bisa membunuh kita tanpa kita tahu bahwa mereka itu sebenarnya adalah musuh kita. Bahkan aku tadi sudah bertempur dengan seorang laki-laki aneh yang tidak aku kenal. Hah? Lalu? Sampai kini, aku belum tahu siapa lawanku ini, Nyi Lalu? Belum sampai setengah dari ilmu yang aku keluarkan, dia sudah hilang. Ah, kita sudah berhadapan dengan manusia-manusia dari negeri sana, Batara. Ah, suara apa itu? Kau juga mendengarnya, Batara? Iya, Nyi Suara itu aneh sekali. Sebaiknya kita cari arah suara itu. Iya, Nyi Kau lihat Rabumi, akibat dari ilmumu. Kau yang harus tahu, Nyerupas. Akibat dari perbuatanmu, semua jadi kacau. Bahkan bulan dari sendiri pun jadi begitu. Itu karena aku tidak mengizinkan dia pergi dari dusunku ini. Sehingga apa yang dilihat oleh orang-orang dunia sana hanya sukmanya saja. Kau keterlaluan, Nyerupas. Kau yang keterlaluan, Rabuni. Kau telah ikut campur dalam urusan di dusunku. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur. Tapi kau telah melewati batas. Kau telah sama dengan Nyidusila. Sudah sama dengan orang-orang lain yang berhati busuk. Jangan kau menghina aku, Rabuni. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku begini karena anakku jadi terpengaruh pada kejadian di dusunmu. Ah, sudahlah. Kalau kita tidak ada hubungan kerabat, sudah aku bungkam menurutmu itu. Aku tidak peduli. Bagiku, kau kembalikanlah Wulandari ke dunia sana. Jangan kepermainkan sukmanya seperti itu. Aku sudah bilang Rabuni, ini bukan urusanmu. Jauh-jauhlah.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 sudah terjadi di sini, Batara? Oh, Kilurah. Rupanya Kilurah tahu juga. Aku mendengar orang-orang bicara masalah ini. Iya, aku sendiri juga bingung, Kiludira. Kenapa ada kejadian seperti ini? Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak tampak. Sedangkan mereka melihat kita. Kau sudah buktikan bahwa memang Wulandari yang berada di pasar tadi. Sudah aku coba menyusul ke sana. Ah. Tapi aku tidak bertemu satu orang pun. Karena pasar sudah sepi. Tapi aku dihadang oleh seorang laki-laki. Lalu? Entah apa sebabnya, laki-laki itu menyerangku. Maka terjadilah perkelahian di antara kami. Tapi belum selesai perkelahian itu, laki-laki itu hilang begitu saja di tengah pasar yang sudah sepi itu. Aneh. Nah, kebetulan aku bertemu denganmu di sini, Batara. Eh, Nyai, apa kabarmu, Nyai? Kabar buruk, Batara. Ada apa? Aku bertemu dengan Wulandari di tengah pasar tadi pagi. Ah, uh, jadi Nyai yang bertemu dengan Wulandari? Betul, Kilura. Uh, eh, mana dia sekarang? Iya, kemana? Di mana dia sekarang, Nyai? Dia tidak mau diajak bicara. Dia pergi begitu saja. Tapi aku dengar samar-samar dia bilang dia mau ke dusun Karang Angin. Hah? Dusun Karang Angin? Ah, Batara. Nasib kekasihmu itu... Dia pasti bukan Wulandari. Tapi orang-orang dusun Karang Angin yang menyamar. Dia memang Wulandari, Batara. Bukan aku saja yang menyaksikannya. Tapi seluruh orang di pasar melihatnya. Betul Wulandari yang kau lihat itu. Eh, betul, Kilurah? Ah, bukan, bukan Kilurah. Itu bukan Wulandari. Itu pasti orang-orang karang angin. Aku berani bersumpah, Batara, bahwa yang aku lihat itu Wulandari. Suaranya, bibirnya ada tai lalat, Batara. Jalannya, segalanya mirip Wulandari, Batara. Hanya dia agak kurang waras. Cepatlah cari dia. Aku tidak percaya kalau Wulandari jadi seperti itu. Dia memang gila, sehingga semua orang di pasar menertawakannya. Wulandari gila? Hah, tidak mungkin, tidak mungkin itu. Batara menjadi bimbang. Bahkan dia sangat terpukul mendengar berita itu. Batara berjalan gontai meninggalkan alun-alun desa. Dia menuju rumah tembong, lalu dia duduk tanpa bicara dengan siapapun yang dia jumpai di rumah itu. Ketika hari berganti malam, dia belum juga tidur. Dia melamun jauh ke masa silam, ke masa dia bersama Wulandari dalam suasana mengadu kasih. Masa yang teramat indah terasa dalam hidupnya. Masa yang serasa tidak mungkin akan kembali dalam hidupnya di masa datang. Lalu ketika hari mulai berangsur pagi, Batara masih duduk seperti ketika dia datang. Sedangkan orang-orang desa sudah mulai lalu lalang. Hari sudah pagi. Ayam jantan sudah berkokok. Sedangkan aku belum tidur sejenak pun. Batara bangkit perlahan-lahan dia berjalan ke belakang rumah. Dia menuju pancuran yang tidak begitu jauh. Lalu dia tampung air pancuran itu dengan telapak tangannya dan dia basuh mukanya. Maka terasa oleh Batara betapa segarnya pagi itu, walau dia belum tidur sekejap pun. Aku harus mencari belanda. Aku yakin kejadian-kejadian ini pasti ada hubungannya dengan bulan dari. Tapi aku bingung. Pada siapa aku harus bicara? Nyi Guru sendiri pun sama bingungnya dengan aku. Batara. Oh, Nyi Guru. Belum tidur kamu? Belum, Nyi Guru. Tidurlah dulu. Nanti kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan anak Aning dan mencari Wulandari. Iya, Nyi Guru.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 Saatnya sepi dan Batara masih berdiri di dekat pancuran. Batara mempermainkan air pancuran yang jatuh ke tangannya. Sementara Nyesepi memandang jauh ke atas langit yang berwarna biru. Hati perempuan itu bagikan luluh memikirkan muridnya. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.